Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Mantuma Usul Fiqh wa Qawaidih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa kemarin? Kalau terjadi keraguan dalam suatu permasalahan ibadah atau yang semisalnya, kembalikanlah ke hukum asal. Ke hukum asal Contohnya dia ragu, suci atau berhadas kembali ke hukum asal dia suci. Paham ya? Nah, cuman keraguannya itu dilihat dulu. Kalau contohnya dia wudu, sudah wudu, setelah wudu dia ragu. Sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal sudah wudu. Kalau dia belum wudu, muncul ragu, tadi sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal belum wudu. Caranya gitu. Paham ya? Ini fungsinya apa sih? fungsi dan tujuan kita mengembalikan hukum asal untuk menghilangkan penyakit was-was. Menghilangkan penyakit apa? Was-was. Nah, bisikan-bisikan syaitan yang ter terkutuk. Nah, kita lihat di sini halaman 114 kita ulangi dikit. Wa hal yumkin an naj'ala hadhil qa'idata qa'idatan fil manhaj was suluk wa anna al insana yanbaghi lahu fi manhajihi al hayati an yarji'a li asli hatta la taridu alaihi as-sukuk al-kathirah allati rubbama tusakkihu tusakkihu hatta fi ahli. Apakah mungkin kita menjadikan kaidah ini sebagai kaidah yang enam dipakai di dalam prinsip dan juga jalan hidup kita bahwasanya manusia selayaknya di dalam apa? enam perjalanan hidupnya untuk kembali kepada hukum asal ini hingga tidak muncul padanya keraguan yang banyak yang terkadang keraguan tersebut bisa jadi membuat dia ragu terhadap keluarganya sendiri. Ini sebenarnya sudah tak anak cerai kan atau belum ya istriku ini? Ragu dia, kembali ke hukum asal belum cerai. Caranya gitu. Nah, karena hukum asal penting ya. Al-jawab, perhatikan situ jawabannya. Al-jawab, jawabannya yumkin zalik. Mungkin seperti itu dipakai. Fa insan kita katakan kepada orang pada orang tersebut al aslu baqa'u al aslu baqa'u makana ala makan alaih. Masya Allah. Hukum asalnya tetap di atas keadaannya. Sebagaimana keadaan yang dia berada di atasnya. Faham Tetap di atas keadaannya sebagaimana awal mula dia berada di atasnya. Itu maksudnya. Jadi bapak makana ala makan maksudnya apa? Tetapnya dia di atas keadaan yang enam semula dia di atasnya. Jadi keadaan yang asli itulah yang dia pakai. Faham? Jangan berpindah. Fala tat fala tut'ib nafsak bil wasawis. Jangan kamu membikin apa? capek. Jangan membikin capek dirimu dengan was-was, dengan wasawis, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Kalau cuma bisik-bisikan hilang, hilangi, dihindari. Sampai-sampai para ulama cara menghindarinya, kalau mutul bisikan, tadi sudah kumur-kumur atau belum ya? Pastikan sudah kumur-kumur selesai. Langsung pastikan aja, pastikan sudah kumur-kumur langsung langsung selesai. ini. Nah, apa? Faham maksudnya ya? Jadi kalau ada bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk seperti itu, caranya nah barakallahu fikum kembali ke hukum asal, kembali ke hukum ke hukum asal. Naam. Kita lihat. Faqad yu'rid asy-syaitan li syakhsi hatta yushakkiquhu fi ahli. Terkadang setan itu ya memunculkan kepada seorang sesuatu yang membuat orang tersebut ragu terhadap keluarganya. Ini anakku atau bukan ya ini? Anakku atau bukan ya? Ragu dia. Kembali ke masalah anaknya gitu loh. Paham ya? Itu penting juga karena yang namanya setan ada aja cara-cara untuk apa membuat Bani Adam terjatuh dalam apa? nama wasawis atau yang semisalnya. Fanaqul al-aslu as-salamah. Kita katakan hukum asalnya selamat. Selamat dari godaan, selamat dari gangguan, selamat dari Nah, barakallahu fikum bisikan tersebut. A'rid an hadza nihaiyan. Caranya gitu. Kalau dihinggapi wasawis bisikan-bisikan, berpalinglah kamu dari bisikan tersebut nihaiyan secara total. Jangan jangan apa? Jangan menoleh ke situ. Tadi anak sudah kumur-kumur belum ya? Diulang-ulang kumur-kumurnya. Jangan langsung aja, udah kumur-kumur selesai. Caranya gitu caranya. Tadi itu yang keluar apa ya tadi ya? Yang keluar apa ya? Enggak kedengaran suara, enggak mencium bau juga. Pastikan enggak keluar, sudah selesai. Paham ya? Nah, karena terkadang kan ada orang sholat kemudian ada sesuatu yang rasanya keluar. Rasanya keluar, paham ya? Nah, barakallahu fiik sesuatu yang rasanya apa? Rasanya keluar. Nah, pastikan kalau dia tidak mencium bau, tidak mendengar suara, jangan berpaling. Paham ya? Tetap dalam kondisi apa? Alamakana. Keadaan dia yang awal mula bagaimana? Faham maksud ini ya? Nah, itu penting sekali. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa qad ya'ti syaitan syakhsi yusakkikuhu yusakkikuhu fil umurin mimma yata'allaq billahi azza wa jalla. Ini bayangkan ini. Terkadang datang setan kepada orang membuat ragu orang tersebut pada perkara-perkara yang itu berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. yang bikin ragu, nah barakallahu fikum orang tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dibikin ragu Allah taala itu ada atau tidak ya sebenarnya? Setan datang seperti itu. Kita katakan ada, selesai. Setelah itu jangan noleh lagi ke bisikan setan yang terkutuk tadi. Memang enggak nampak, setan enggak nampak, cuman bisikannya itu ada itu loh. Paham ya? Seperti itu dihilangi, dihindarkan yang total. Ewa. Ya, Fana lahu kita katakan kepada orang tersebut yang terbayang-bayangi oleh bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu, "Alasta setelah lillah wa tusalli lillah wa tatasaddaq lillah wa lillah?" Eh, caranya gitu. Nah kata beliau sini, kita katakan orang orang tersebut a'rid an Berpalinglah kamu dari perbuatan itu. Berpalinglah kamu dari bisikan tersebut. Al aslu annahu laisa 'indaka syak ini. Kita nasihati orangnya. Pada asalnya kamu itu enggak punya keraguan. Ustaz ana ini tadi ragu Ustaz. E, eh, kayaknya ada sesuatu yang masuk dalam tubuh ana Ustaz. Sehingga ana ketika istinsyak istinsar itu rasanya kok kayak belum ya. Kita katakan kamu salat atau tidak? Salat. Wudu enggak? Wudu. Kemudian sodakoh enggak? Sodakoh juga kadang-kadang misalkan. Paham ya? Berpuasa enggak puasa? Kalau seperti keadaannya berpalinglah dari bisikan tersebut. Itu hanya bisikan. Pastikan kamu sudah istinsyak dan juga istinsar selesai. Caranya gitu caranya. Kalau ngikutin alur bisikan enggak akan selesai. Paham ya? Ingat-ingat ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah dalam kitab apa kemarin? Talbis Iblis. Dalam kitab Talbis Iblis itu kisah-kisah mengenai orang-orang yang terkena penyakit was-was. Macam-macam bentuknya. Orang-orang yang terkena penyakit was-was itu macam-macam bentuknya na barakallahu fikum. Ada yang terkadang dia sholatnya diulang-ulang, ada yang wuduknya itu berkali-kali enggak selesai-selesai, ada yang dia apa kemarin takbiratul ihramnya diulang-ulang terus, macam-macam. Orang-orang yang terkena penyakit apa? Was-was, bisikan-bisikan syaitan yang ter yang terkutuk. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Berpalinglah kamu dari bisikan tersebut karena hukum asalnya apa kamu enggak punya keraguan. Walaisa indaka qathun fillah. Kamu tidak punya sedikit pun di sisimu celaan terhadap Allah taala. Nah, kamu tidak punya sedikit pun celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati orang tadi. Alasta tatawaddu lillah wa tusalli lillah wa tatasaddaq lillah wa tasum lillah. Bukankah kamu itu berwudu karena Allah? Salat juga karena Allah? Bersedekah juga karena Allah? berpuasa juga karena Allah fa kaifa ta'malu hadhil a'mal allati fiha masyaqqah 'alaika min ajlillah 'azza wa jalla thumma ta'ti wa taqul anna 'indi wasawis fima yata'allaq bi perhatikan ini bagaimana kamu sudah wudu salat sedekah karena Allah taala tapi bagaimana kamu justru beramal dengan amalan-amalan seperti ini yang ada beratnya ini ya, ada beratnya wudhu, sholat, sodako, karena Allah Taala. Kemudian kamu datang mengatakan, anak indi waswas mimai taala bidatillah. Aku punya penyakit waswas, punya bisikan-bisikan mengenai apa zat Allah Subhanahu Taala. Kan aneh itu loh. Selama ini antum sholat ke siapa? Sholatnya menghadap siapa? Untuk siapa selama ini? Untuk Allah sudah selesai. Apa yang kamu ragukan? Paham ya? Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih. Nah barakallahu fiikum. Kalau ternyata dijumpai nah wasawis atau bisikan-bisikan yang mengarahkan kepada kekufuran. Contohnya apa? Sampai bertanya, eh, "Man khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Langsung berpaling dan apa? Isti'adzah. A'udzubillahi Roji. Karena bisikan-bisikan berbahaya sekali. Seringnya orang-orang yang terkena penyakit wasawis itu adalah sufiyah dan ahlul kalam. Sufiyah dan ahlul kalam. Ahlul kalam, ahlul mantik, ahlul filsafat. Jadi kalau orang kuliah jurusan filsafat itu kalau nggak dikasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dia seringnya ragu pikirannya, rancau. Apalagi orang-orang sufiah eh, yang mereka punya tingkatan-tingkatan, tarekat hakikat, ma'rifah. Paham ya? Itu biasanya adanya waswas tadi itu. Eh, nah, kata mereka kalau bersuci dari kencing atau BAB, kalau cuma dicuci aja belum belum belum puas katanya. Harus nih siram semuanya mandi sekalian katanya. Allah musta'an. Kelamaan. Itu termasuk apa? penyakit yang sangat berbahaya. Ya memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cuman cara meninggalkannya, cara mengatasinya, solusinya adalah ditinggalkan secara total gitu loh. Paham belum? Eh, caranya gitu. Kita lihat lagi. Li'anna alladhi 'indahu wasawis aw syukuk la ya'mal hadil amal. Dikarenakan orang kalau punya bisikan-bisikan keraguan-keraguan dia tidak akan mengerjakan amalan-amalan ini. Tidak akan. Sholat pun tidak akan. Puasa nggak akan. Sedekah juga nggak akan. Kenapa? Bisikan-bisikan ada gitu loh. Menunjukkan ketika dia sholat, puasa, sedekah, itu bisikan itu hanya bisikan. Sehingga tinggalkan saja. Karena buktinya beramal masih mampu gitu loh. Faham maksudnya ya? Nah, karena penting sekali ini ya. Anda cuma ingatkan karena ya, ya penyakit was-was ini sangat berbahaya sekali. Di antaranya apa kemarin? Merusak agenda. Faham ya? Merusak agenda itu acara. Acaranya mau sholat nggak jadi sholat acaranya mau puasa nggak jadi puasa. Sahur pun dia kena wiswasnya. Sahur udah sahur belum ya? Udah, udah makan satu, piring. Sudah makan satu piring, minum susu atau gelas, masih ragu wah. Udah makan belum ya ini? Akhirnya ngulangi makan dua piring. Setelah itu baru yakin wah udah sahur. Bayangkan tuh, waswas was berbahaya sekali. Nah, diulang-ulang terus. Itu masalah sahur. Ada juga masalah sholat, masalah takbir, masalah bacaan apa? Bacaan-bacaan nam Al-Qur'an. Was-was banyak sekali. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Hasil kesimpulannya, anil asla baqa'u makana 'ala makan. Penting ini. Kesimpulannya bahwasannya hukum asalnya itu tetapnya seseorang di atas keadaan dia yang pertama. Paham ya? Tetapnya seseorang di atas keadaan dia yang pertama. Paham belum? Keadaan dia yang pertama sudah bersuci, kok ragu bersuci atau belum ya kembali ke hukum asal sudah bersuci. Selesai. Kalau dia belum bersuci contohnya, mau ke masjid dia belum wudu. Sampai di masjid ragu, sudah wudu atau belum ya? Kembali ke asal belum wudu gitu loh. Paham belum? Kalau dari rumahnya sudah wudu, sudah wudu naik motor sampai di masjid ngobrol sama temannya, kayak fanu ya akhi anta bi khair, Allah yabarik fik, Allah yahfaduk, Allah yunuk Allah yaftah alaik" misalkan. Nah, kemudian dia ragu, "Sudah wudu belum ya?" Kembali ke asal sudah wudu. Paham belum? Caranya gitu caranya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kalau kita enggak mengembalikan ke hukum asal, termakan penyakit was-was tadi itu, keraguan, kerancuan, kebimbangan, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa annaka mu'minun muqirrun. Ayo, bahwasanya kamu adalah orang beriman dan mukir dan juga orang yang mengakui keimanannya. Wa anna hadhihi wasawis minasyaitan bimanzilatis siham. Perhatikan ini bahwasanya bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk ini munculnya juga dari syaitan. Bisikan-bisikan ini muncul dari mana? Dari setan. Di siham, kedudukannya seperti siham, anak panah. Antum tahu anak panah atau enggak Abdurrahman antum? tahu oh, anak panah. Nah, kedudukannya seperti anak panah. Dipermisalkan bisikan-bisikan setan ini seperti anak panah. Eh? Anak panah itu kalau buruannya tipis, eh? begitu panahkan tembus langsung lari enggak? Anak panahnya lari. Seperti itu. Jadi kalau antum kuat imannya, bisikan-bisikan yang mau eh, barakallahu fikum mengenai kita mental gitu istilahnya. Paham ya? Nah, kita lihat. Yarmi biha al-farisah. Yang mana orang itu melemparkan anak panah tadi itu dengan anak panah tadi itu melemparkan kepada apa? Farisah itu buruannya. Ya, sasarannya. Nah, jadi farisah itu sasarannya. Nah, sasaran atau buruannya gitu ya. Nah, la, nah, lakin akan tapi idza kanatil farisah. Tapi kalau hewan buruannya itu sasaran tersebut kawiyah kuat najat min sihamihi saya dia akan selamat dari apa selamat dari anak panah tadi kalau kuat ya enggak contohnya tadi itu kalau yang terkena anak panah barang yang kuat yang keras selamat enggak dia selamat enggak tembus itu istilahnya ya tapi kalau barang yang tipis lemah kena anak panah tembus paham ya nah sehingga bisa termakan was-was permisalan seperti itu jadi kita harus tahan kuatkan iman kita Datang was-was tinggalkan, bismillah. Paham ya? Nah, terkadang juga ada orang was-was dalam sedekah. Sudah bersedekah 500.000, ribu, was-was sudah sedekah belum tadi ya? Nambah lagi 500.000. Orang yang nerima senang aja. Ya enggak? Nah, tapi dianya was was ini berbahaya, was-wasnya ini. Wah, dah, dah sedekah belum tadi ya 500.000? Wah, diulang lagi sama dia sampai berkali-kali itu 500 500 500 sampai jutaan itu ya baru sadar wah ternyata sudah sudah sodako, Paham ya? Seperti itu hati-hati. Jadi was-was itu jangan sampai apa? Ada pada diri kita eh, itu upayakan karena berbahaya sekali, berbahaya. Naam. Idza qala qailun kalau ada yang mengatakan, "Mad dalil ala annana 'inda syak fil umur narji' ila usuliha." Ini penting. Kalau ada orang yang mengatakan, "Apa dalilmu?" Bahwasanya kita kalau ada keraguan dalam suatu perkara kembali ke hukum asalnya. Dalilnya mana? Al-jawab, ad-dalil ala dzalik mas'alatun fardiyah. Dalil mengenai hal tersebut adalah masalah satu permasalahan satu permasalahan individu, fardiyah itu individu, eh, satu permasalahan individu waqa'at fi kodinya taharah yang saat itu terjadi pada masalah apa taharah kesucian suci atau tidak batal atau belum paham belum kita lihat dalilnya yang sering antum dengar itu lakin syarat mizanan tapi kejadian individu ini kejadian personil ini ini sudah menjadi mizanan timbangan tolak ukur antum dah hafal semuanya insyaallah pernah pernah dengar Nah, likuli syai' pada semua perkara. Apa itu? Wahya'an Rasul sallallahu alaihi wasallam syukya ilaih suatu kita suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mengadukan kepadanya. Apa yang diadukan? Ar-rajulu yukhayyan ilahi. Ada orang lagi salat, eh, dibisik-bisiki padanya, ada bisikan-bisikan, menghayal, hayal-hayalan. Apa itu? Annahu yajidu syai' fi shalah. Dia menjumpai sesuatu dalam salatnya. Bayangkan salat dibisikin oleh syaitan yang terkutuk, eh, bahwasanya dia itu terjadi sesuatu, mungkin kentutan yang semisalnya. Asy' yakni an-naqid lil wudu' karih, ya kan? Sesuatu di sini adalah apa? Pembatal wudu seperti arih apa arih Yaitu angin, keluar angin itu loh. Tapi bisikan, baru bisikan. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yang sorif hatta yasma'a sautan au iya jidarihan. Ini patokan, jangan sampai lupa ini. La yang sorif hatta yasma'a sautan au Iya jidarihan. Kalau antum jumpai semua keraguan, kerancuan, eh, bisikan dalam solatmu, solat kita semuanya, wah, kentut atau bukannya, keluar angin atau enggaknya, kembali ke ini. Layang yang hatta yasma' sautan au iya jidarihan. Jangan kamu tinggalkan solatmu. Hendaknya dia orang tadi itu tidak meninggalkan solatnya, Tidak berpaling dari solatnya. sampai kapan? Sampai mendengar suara atau mencium bau. Mendengar suara atau apa mendapati bau. Suara apa? Suara apa? Suara kentut bau apa? Eh? Bau apa? Bau kentut. Tapi ini kentut siapa? Suara suaranya suara kentut siapa? Bukan orang lain, kita. Kalau antum dengar suara kentut orang lain, ya jangan batal antum. Keliru. Paham ya? Ini maksudnya kembali ke kita yang ragu tadi loh. Wah, ini keluar apa ya Kok nggak tercium bau juga? Suara juga nggak ada. Langsung lanjutkan salatnya. Jangan wah ini ragu-ragu jangan. Paham ya? Nah, tapi kalau antum mendengar suara, nah, cek lagi suaranya dari siapa. Ah, maksudnya itu untuk memastikan. Kalau ternyata suara dari kita, yaudah kita wudhu lebih aman. Paham ya? Nah, walaupun nggak keluar baunya karena tidak setiap kentut ada baunya. Percaya atau tidak? Tidak setiap yang kentut ada baunya. Kadang ada yang baunya, ada yang keluar baunya Masya Allah, tapi suaranya apa? Suaranya nggak kedengaran, ada juga. Ada yang suaranya keras tapi nggak berbau. Ada juga seperti itu macam-macam ya. Ini sekedar patokan. Kalau antum jumpai suatu dalam sholat kok kayak ada sesuatu yang keluar, pastikan keluar ada suaranya, ada baunya tidak. Tidak ada suara, tidak ada baunya, lanjutkan sholatnya. Eh, nah. Kenapa? Terus? Ya urusan orang lain. Ini kembali ke orang yang sholat ini. Itu kita nggak bicarakan kalau orang lain yang mencium urusan dia. Tapi dia yang sholat ini loh, yang muncul keraguan ini loh. Bagaimana cara solusi biar aman dari bisikan-bisikan syaitan tadi? Bagaimana caranya? Caranya dia tadi ingat katakannya. Jangan ninggalkan sholatnya sampai mendengar suara dan tercium bau. Paham ya? Kentut itu ya walaupun suaranya pelan. Psss. Ya contohnya? Kedengaran suaranya? Kedengaran. Paham Walaupun terkadang suara kedengaran bau kan ma'ruf, bau kentut kayak ma'ruf kan? Ma'ruf itu loh. Jadi kalau belum seperti itu jangan ditinggalkan salatnya, langsung lanjutkan salatnya. Faham maksudnya ya? Ini untuk membendung was-was, membendung bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum penting sekali ini kaidahnya. La yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajdarihan. Wal haqiqah pada hakikatnya an hadal haditsa addal ala fardin min masail ilm. Pada hakikatnya hadis ini menunjukkan atas salah satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan ilmu. Yang bagi an yakuna qa'idatan min qa'idil fiqh. Yang selayaknya jadikan kaidah daripada kaidah-kaidah fikih. Li'annahu yanfa' fil ibadat wal muamalat wal ankihah wat talaq wa ghadzalik. Karena ini sangat bermanfaat. Kaidah ini sangat bermanfaat dalam masalah ibadah, muamalah, transaksi jual beli atau pernikahan atau dalam masalah tolak. Paham ya? Masalah tolak pun perceraian juga harus yakin, enggak sembarangan anak tadi sudah menceraikan atau belum ya? Ragu dia, kembali ke hukum asal belum cerai. Selesai. Caranya gitu. Tadi itu anak sudah bayar belum ya? Eh, sudah bayar belum ya? Ragu dia. Kembali ke hukum asal sudah bayar. Kalau awalnya sudah bayar, paham ya? Kecuali kalau ada apa? Korina. Eh, pedagangnya ngomong, "Bapak belum bayar." Oh iya, belum bayar, enggak bayar. Tapi kalau antum ragu sudah bayar atau belum ya? Ragu gitu ya. Posnya sudah ragu dan awal mulanya mungkin antum sudah mengeluarkan uang juga misalkan kembali ke hukum asal sudah bayar. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan belum bayar kemudian ada ada tanda qarinah ya belum bayar. Kita lihat di sini. Hatta law syakal insan fit talaq hal waqa'a aw lam yaqa' penting ini. Bahkan kalau seandainya ada orang ragu dalam masalah perceraian, dia sudah jatuh cerainya atau belum? Tolak, perceraian. Karena tolak enggak tidak sembarangan ya. Hukum asal tolak itu apa sih hukum asalnya? Nah, barakallahu fikum. Ewa. terlalu terganggu di aja hadapan sana. Ya, nah. Jadi hukum asal tolak itu apa hukum asal tolak itu? Hukum asalnya justru dihindari kalau tidak ada udur yang syar'i. maksudnya ya? Karena orang ketika menikah tujuannya bukan untuk bercerai tapi untuk apa? Mewujudkan keluarga yang apa? Sakinah, mawaddah warahmah. Itulah tujuan pernikahan, bukan untuk perceraian. Jadi kalau bercerai nggak ada sebab syar'i itu justru diharamkan oleh syariat Allah musta'an. Kita lihat sini, ragu masalah perceraian sudah jatuh atau belum? Emosi, terbawa emosi dia mengatakan anti talik. tersadar sadar, tadi anak menceraikan atau belum ya? Wah, emosi ya Awal mulanya marah karena pulang kerja nggak dibikinkan susu. Ya, nggak enggak dibikinkan teh misalkan, bikin jahe, marah dia. Anti talik. Setelah sadar, wah, tadi anak menceraikan atau belum? Ragu dia. Kembali ke hukum asal belum menceraikan. Belum apa? Menceraikan. Faham ini ya? Penting ini fa innahu la yaqa' maka yang seperti ini belum terjadi belum jatuh cerainya li'anal asla baqa'un nikah karena hukum asalnya tetap di atas ikatan per pernikahan wa in kana ba'dul ulama yaqul al wara' iltizamut talaq ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang waraknya berhati-hatinya iltizamut talaq dia tetap continue berpegang teguh dengan perceraian tadi itu walaupun dia lupa tetap sudah cerai gitu loh ini sebagian ulama ya tapi kita katakan ini pendapat lemah pendapat yang kuat tetap dalam keadaan kembali ke hukum asal, dia belum menceraikan. Karena hukum asalnya ikatan pernikahan masih utuh. Paham belum? Sampai benar-benar yakin dia mengatakan anti talik, kamu aku ceraikan. Paham? Ewa. Tapi kalau cuma emosi, eh, kemudian terbawa arus apa marah dan semisalnya itu mungkin dia mengucapkannya itu enggak sadar loh, enggak terkontrol. Paham ya? Sehingga dia mengucapkan anti talik itu enggak bukan kesengajaan. Karena kembali kepada dalil yang apa? Yang sudah kita hafal innamal amalu bin niat, Semua amalan tergantung dengan niatnya. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Lakin nakul akan tapi kita katakan hadza qaulun dhaif." Ini ucapan pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah mengatakan tetap kontinu dengan ucapan talak tadi cerai tadi itu walaupun tidak sengaja walaupun lupa. Allah musta'an. Balin wara' adamul iltizam talak. Bahkan yang tepat kalau orang itu marok, warok menjaga benar-benar menjaga dirinya itu bahkan yang benar apa? tidak kontinu dengan tolak atau perceraian tadi itu. Maksudnya bagaimana? Enggak dianggap karena dia ragu. Faham belum? Orang menceraikan itu upayakan yakin. Karena perceraian itu enggak sembarangan. Ada tolak bain, tolak apa? Raj'i. Tolak bain, tolak yang harus pisah. Tolak raj'i, tolak yang mesti bisa balik. Namanya tolak apa? Tolkoh wahidah sama tolkoh sania. Tolkoh wahidah, tolkoh sania. Anti tolak, kamu aku cerai. Masa iddahnya berapa kali? Nah barakallahu fikum tiga kali haid itu pendapat yang rajih karena nggak boleh menceraikan dalam keadaan haid. Amlum. Jadi ada yang namanya tolak sunni, tolak bid'i. Perceraian yang sunnah, perceraian yang bid'ah. Perceraian yang bid'ah itu menceraikan dalam keadaan haid. Karena belum terdeteksi nanti. Paham ya? Tapi perceraian yang sunni, yang sunnah itu ketika dia suci dari haid belum berhubungan badan. Suci belum berhubungan badan anti talak. Paham? Nah, itu nanti masa iddahnya tiga kali haid. Kan suci tadi. Haid, suci, haid, suci, haid. Itu nanti setelah suci dan haid yang terakhir itu sudah bebas dia. Bebasnya bagaimana? Bebas menentukan lanjut atau tidak dengan suaminya. Kan tolak baru tolak satu. Kalau lanjut, lanjutkan. Kalau melanjutkan ini di masa-masa iddah, perhatikan ya. Di masa-masa iddah enggak perlu nikah ulang. Karena masih istrinya. Tapi kalau di keluar iddah selesai tiga kali haid sudah selesai baru dia anak mau tarajuk ini mau kembali nikah ulang belum kalau ternyata ditambah lagi anti talak dah yang kedua berarti tiga kali haid juga sampai suci dia nggak lanjut lagi anti talak dan yang ketiga ini namanya tolak bain tolak apa namanya tolak bain tolak yang harus pisah paham ya pisah nggak boleh bersatu lagi istri harus pisah dengan suami boleh nggak bersatu di lain waktu Kapan itu? Kalau istri tadi sudah dinikah orang lain kemudian diceraikan. Syaratnya itu bisa balik ke mantan suami lagi. Paham ya? Nah, berat berarti kan? Berat kan? Berat enggak berarti? Berat kan? Berat. Perceraian itu berat sekali. Oleh karena itu ada talqah wahidah, talqah tsaniyah, talqah tsanitah. Enggak langsung cerai pergi itu enggak. Kalau orang awam gitu tak ceraikan itu selesai, ditaruh di, di apa dipulangkan ke rumahnya selesai. Tapi kalau secara syariat tidak ada tahapan-tahapannya. Berikutnya. Kata beliau di sini, li'anal aslah bakal ismah karena pada asalnya hukum asalnya itu bakal ismah tetap dalam keadaan terjaga. Ismah itu terjaga, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan statusnya ikatan pernikahan itu hukum asalnya. Walau kulna kalau seandainya kita katakan innal wara'a iltizamu talaq la ahlalna al-mar'ata li rajulin sanin biduni yaqinil hil. Allah musta'an. Kalau seandainya kita katakan yang wara' itu tetap diceraikan, tetap dikatakan dia sudah cerai, niscaya kita akan menghalalkan perempuan untuk laki-laki yang orang untuk laki-laki orang lain, eh, untuk orang lain tanpa ada keyakinan halalnya. Bahaya. Karena kan ragu tadi. Kalau antum katakan pendapatnya mengatakan bahwasanya walaupun ragu tetap dihitung cerai. Ya. Nah, itu nanti kan ujung-ujungnya kita menghalalkan, menghalalkan orang lain untuk menikahi istri nabi itu. Nah, walau yuskil ala qaulin nadim dan tidak ada iskal. Pentingnya, tidak ada permasalahan iskal di dalam ucapan al-muallif fa in yaqa'u fil hukmi misakun farji'i lil asli fin naw'aini summat tabi'i. Itu enggak ada iskal. Enggak ada iskal ya? Naam. Wa qaulun Nabi SAW faman ittaqa syubhat faqad istabara 'ala dini irdih. Dan ucapan Rasulullah SAW barang siapa? Dan ucapan Rasulullah SAW barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, menjauhkan diri dari perkara syubhat, sungguh dia telah berlepas diri mensucikan nah, berlepas diri atau mensucikan untuk apa? agamanya dan kehormatannya. Itu kalau menghindarkan perkara syubhat. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu juga apa? jelas. Antara halal haram ada perkara apa? Ada perkara yang Nam subhat perkara yang samar. Nah, ketika ada perkara yang samar seperti itu apa yang solusi yang tepat? Menghindarkan diri dari perkara subhat Itu selamat agama, selamat kehormatannya. Faham maksudnya? Contohnya ada orang jual bakso di toko pojok misalkan, pojokan sana ada orang jual bakso. Nah, ada kabar isu bahwasanya baksonya itu terbuat dari daging babi misalkan. Ragu antum, benar atau enggak? Antum juga pendatang baru datang juga, jangan nekat antum. Paham ya? Lebih baik antum menghindar mencari toko bakso yang lainnya. Paham ya? Seperti itu. Jangan malah nekat nyoba di situ ternyata benar daging babi. Kan bahaya. Contohnya gitu contohnya. Jadi kalau ada perkara syubhat, hindari. Naam. Lianna makna qaulina dikarenakan makna ucapan kita in yaqa'u fil hukmi syakkun maksudnya apabila terjadi keraguan dalam suatu hukum annana idza syakakna hal hadhihi ibadatun masyru'atun aw la bahwasanya apabila kita ragu apakah ini ibadah syar'atan atau tidak ini apakah ini ibadah syar’iatan atau bukan? Fayajibu alaina an natajannabaha. Wajib atas kita untuk menjauhinya. Ragu dengan suatu ibadah, ini ibadah atau bukan ini ya? Ini ibadah atau bukannya? Kita katakan apa? Yang wajib kita menjauhinya. Kenapa? Al aslu fil ibadah apa? Muharram hatta ya'ti dalil ala syar'iyatiha. Itu caranya. Hukum asal ibadah apa haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Paham belum ini? Naam, kita lihat lagi. Wa in nufusuna biha walaupun jiwa-jiwa kita itu tenang, lapang dengannya. Masya Allah ini bagus sekali ritual ini bagus sekali walaupun lapang seperti itu, tenang seperti itu, tapi karena ragu tadi itu, nam karena ilaiha atau sudah senang terhadap perbuatan tersebut, li'anal asla fil ibadat al-hadr. Karena hukum asal ibadah hadr, al-man' larang, dilarang. Hukum asal ibadah dilarang haram. Paham ya? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Wa amma fil muamalat, kalau dalam muamalah transaksi jual beli, fal aslu fiha al hukum asalnya apa? Halal. Ada orang yang bermasalah jual beli online. Uh, jual beli online itu haram. Lah kenapa haram? Karena antum enggak ketemu langsung sama penjualnya katanya. Padahal online kan bisa dengan foto, gambar atau yang semisalnya ya. Nah, kita katakan hukum asalnya halal. Selama tidak ada apa? Tidak ada penipuan, tidak ada ribawiyah di dalamnya, hukum asalnya halal jual beli online. Oh ya karena intinya apa? Ijab dan qabul izab kepastian, kesesuaian, menyerahkan barang, kabul penerimaan, sama-sama sudah apa? saling tukar menukar. Ini barang, ini uang. Selesai. apa maksudnya ya? Nah, kan gitu. Orang kan jual beli gitu. Antum menjual, si fulan membeli. Yang membeli pakai uang, yang menjual apa? Nah, mendapatkan uang dan menyerahkan barangnya kan gitu. apa maksudnya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, kata beliau, Faidah idza syakakna hal hadil muamal halalun atau haraman fa innana na'khudh hil, hil. Allah. Apabila kita ragu, apakah transaksi ini halal atau haram, maka kita mengambil dengan apa? hukum halal. Wa idza syakakna fi hadal hayawan hal huwa minal halal atau haram awil haram fa na'khudh hil, hil. Allah. Apabila kita ragu dari hewan ini atau ada ada hewan kok aneh itu hewannya itu. Mirip marmut ya, seperti marmut atau troelu, atau bahasa Indonesia apa troelu, antum? Hah? Kelinting, Ewa. Eh, nah, contohnya ragu ini apa ini? Halal atau haram ya? Kembali ke asal halal. Paham ya? Karena apa? Karena hukum asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kita lihat sini. Li'anal asla baqa'u makana 'ala makan. Karena hukum asalnya itu Nah barakallahu tetap di atas hukum yang sebelumnya, hukum yang sebelumnya. Maksudnya bagaimana? hukum asalnya itu hukum asalnya apa? bapa umakan ala makan. Tetapnya dia di atas keadaan yang pertama, belum berubah. Fahamnya seperti itu. Liqauli tabaraka ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala, "Huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Untuk kalian semuanya, halal hukum asalnya. Fa hadza aslun 'azimun yaqtadi anna jami'a ma fil ardi hal hillun lana. Ini adalah apa? Landasan pokok yang agung bahwa yang mengharuskan, yang menuntut bahwasanya seluruh apa-apa yang di muka bumi ini halal bagi kita. Paham ya? Halal bagi kita. Contohnya, antum makan buah-buahan, mangga, pisang, halal atau enggak? Halal pada asalnya, tapi kalau punya orang lain haram. Kecuali dengan seizinnya itu. Hukum asalnya halal. Nah, enggak ada larangan. Naam. Fa idza syakakna hal hadza mimma haramahu Allah Kalau kita ragu, ini termasuk perkara yang telah haramkan atau bukan? Raja'na lil asl wa wal hil kita kembalikan hukum asal yaitu halal illa an yujad qara'in turajjah annahu minal muharramat fa hina idzin yakunu minat mutasyabihat wa naqul inna minat taqwa tarkul mustabihat wal ihtiyat fil hukm masyaallah kecuali kalau dijumpai qara'in apa qara'in tanda-tanda alamat-alamat tanda-tanda yang menguatkan bahwasanya barang tersebut adalah perkara yang haram barang yang haram maka pada waktu itu pula apa Nah, perkara-perkara yang samar tersebut kita katakan termasuk ketakwaan adalah meninggalkan perkara yang samar dan berhati-hati apa di dalam hukumnya. Amlum. Antum contohnya nggak tahu, nggak kenal si fulan, fulan bin fulan, Mahmud bin Alan misalkan. Dia hizbi atau mutadi' dia? Antum langsung bilang hizbi, nggak kenal Mahmud siapa Mahmud juga, nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar juga. Paham ya? Jangan, hati-hati. Nah, Kemudian kalau antum tahu ya nggak masalah. Kalau nggak tahu bagaimana untuk berhati-hatinya? Lebih baik dia diam. Wallah alam lebih selamat, wallah alam. Karena perkara menghukumi nggak sembarangan. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Begitu pula apa? Masalah makanan tadi itu. Eh? Masalah apa na'am barakallahu fikum ya? Eh, mana? Kenapa? Kalau hukum asalnya sunni berarti kita tahu orangnya kan. Ini kita nggak tahu, nggak kenal siapa Mahmud nggak tahu kita. Kalau udah tahu hukum asalnya Mahmud itu orang ahlu sunnah, berarti kita kan bisa punya hukum asal karena dia tahu keadaannya ini nggak tahu. Antum tanya Ustaz, bagaimana keadaan Mahmud? Mahmud banyak kan? Mahmud yang mana? Ya Mahmud itu, Mahmud bin Fulan. Apa kata orang Hizbi? Sunni kan kita nggak tahu orangnya. Kita lebih selamatnya bilang wallahu a'lam. Karena nggak tahu Mahmud yang siapa. Ternyata Mahmud bin Jabir misalkan. Padahal Mahmud bin Jabir itu ahlu sunnah atau bilang Hizbi yang keliru. Kita nggak kenal itu loh. Kalau antum sebutan ini sudah kenal. Nah, kalau sudah kenal lain lagi pembahasannya. Faham maksudnya? Nah, kalau hukum seperti itu. Begitulah makanan ini. Hukum asal bakso apa hukum asalnya? Halal. Antum nemu bakso di pinggir jalan. Eh, ya, kresek gitu nemu bakso. Wah, ini bagaimana saya angkat ini? Gimana nih? Eh, ya, subhatut bukan ini. Kalau antum siap untuk menggantikannya dan yakin bahwasannya itu nanti nah barakallahu fikum orang yang misalnya enggak datang dan misalnya boleh dimanfaatkan. Kalau pendatang kan menggantikan selesai. Paham ya? Tapi kalau antum ingin berhati-hati, wahana ana enggak mau terjatuh dalam perkara syubhat ini. kan? Antum meninggalkan itu pun enggak salah juga gitu loh. Paham ya? Biarkan bakso itu di situ biarin. Tapi kalau antum mengambil hitungan dalam luqatah misalkan, antum ambil enggak masalah walaupun enggak diumumkan selama setahun. Nah, kenapa kok enggak boleh diumumkan selama setahun? Hah? Kenapa? Melampaui batas? Kenapa kita nggak boleh mengumumkan bakso temuan tadi selama setahun? Hmm? Ewa, karena pertama itu barang yang kecil, kadarnya kecil. Kedua, kalau untuk umumkan selama setahun bagaimana kira-kira bakso? Hancur, hancur udah nggak ada lagi istilahnya basil lah istilahnya barang-barang seperti itu para ulama telah menyebutkan boleh dimanfaatkan konsumsi kalau datang pemiliknya diganti selesai paham ya Antum misalkan nemu ada orang eh, bawa bakso jatuh, antum nemu misalkan. Eh, antum makan, kemudian orang datang, "Pak, tadi nemu bakso nih, Pak." "Iya, nemu satu bungkus." Ya, nah, tak ganti Pak, tak makan misalnya. Selesai. Paham ya? Tapi kalau enggak datang, ya udah selesai lu kota. Barang kecil itu ya. Kalau barang yang besar sudah masuk dalam nilai barang berharga ya diumumkan selama setahun. Kalau setahun enggak ada pemilik yang datang, setahun boleh dia dimanfaatkan. Enggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi perkara subhat itu lebih berhati-hatinya kita tinggalkan. Nah, mas'alatun imra'atun laha tiflun na'am uh, e, ma'uk. Artinya apa? Ada seorang wanita dia memiliki apa? Memiliki anak kecil yang bisa dikatakan anak kecil tersebut na'am barakallahu fikum dianggap enggak taat kepada ibunya. Naam ya? Dianggap durhaka lah gitu. Wa kana mauludan ala hadzal wad' Naam, atau istilahnya cacat apanya? Cacat ya, mau itu cacat. Ada seorang wanita, seorang ibu punya anak cacat. Wa kana mauludan ala hadzal wa'd. Waktu itu memang dilahirkan dalam keadaan cacat seperti ini. Wa kana tar'ahu hiya wa abna'uha al-kibar. Biasanya yang menjaga anak tersebut, anak yang cacat tadi itu, dia menjaganya dan juga anak-anak yang besar. Paham belum ini? Contohnya anaknya empat, anak yang empat yang keempat ini kecil tapi cacat itu loh. Dijaga bareng-bareng. Wa fi yaumin wajadat anna tifla qad mata. Tiba-tiba di suatu hari ibunya ini menjumpai anak sudah mati, sudah meninggal dunia. Nah, kita lihat hiya la ta'rif fi hadzal yaum. Dalam keadaan wanita tadi enggak tahu pada hari tersebut, hal wada'at al-halib li hadzal tifl aula Apakah dia sudah meletakkan air susu untuk anak ini atau belum? Maksudnya menyimpan air susu untuk di kasih apa kepada anak tersebut. Wala ta'rif hal ikhwatuhu arda'uh aw lam yarda'uh eh, aw lam yurdi'uh dia juga nggak tahu apakah saudari-saudaranya sudah menyusui dia atau belum menyusui. Wa qad ra'athu dalam keadaan ibu ini melihat anak yang cacat tadi sudah mati. Famada 'alaiha? Apa yang harus dilakukan ibu tadi berdosa atau tidak? famulum belum ini? Eh, Husain? Mahum insyaallah. Eh, sekarang ditanya ini, apakah ibunya itu bagaimana keadaannya? Dia berdosa atau tidak? Ilman bi annaha qad wajadat al-halib alladhi wada'at alladhi wada'athu fi fis Dalam keadaan dia itu ternyata menjumpai air susunya itu, air susunya dah mungkin sudah disiapkan gitu ya. Dia menjumpainya di dalam lemari es. Wah, terus bagaimana ini? Yang bunuh siapa? Apakah matinya itu karena enggak dikasih air susu atau karena ada orang-orang lain yang bunuh dia atau bagaimana atau Allah Taala yang mencabut nyawanya? Maksudnya tanpa ada orang mereka kemudian Allah sengaja nah misalkan mewafatkan atau mematikan, Nakul hadil mar'atul laisa 'alaiha syai'. Perempuan ini enggak apa-apa, enggak ada dosa dia. Wa misl hadil hal yaqa'u katsiran. Seperti ini terkadang banyak sekali kejadian. Anak pernah menjumpai itu kejadian kasihan sekali. Seorang ibu posisinya dia tidur dalam keadaan menyusui anaknya. Tiba-tiba ketika bangun tuh anaknya meninggal dunia. Ternyata anaknya itu nggak sengaja itu dia guling-guling akhirnya apa? Setelah guling-guling yang terakhir tuh dia posisinya tengkurap tertimbun selimut. Allah musta'an. Setelah selimut dia di setelah dia bangun sadar, dibuka ternyata sudah meninggal dunia anak kecil itu. Nah, itu kesalahan ibunya bukan kalau seperti itu. Kita katakan ibunya enggak masalah karena enggak sengaja. Enggak sengaja bunuh dia. Paham ya? Ya namanya takdir ya, seperti itu keadaannya. Ngeri. Jadi upayakan semuanya berhati-hati. Kita lihat sini. Kata beliau, fayastabih ala ba'dina Seperti ini akhirnya tersamarkan atas sebagian manusia. Tajdul mar'ah tif, eh, tiflaha mayitan 'ala firash perempuan tersebut menjumpai anak kecilnya sudah mati di atas kasurnya. Wala tadri hal kalabat alaihi amla. Dia enggak tahu apakah anaknya itu yang jempalek-jempalek paham ya, ataukah tidak. Apa maksudnya? Anak yang berbolak-balik ataukah tidak enggak tahu dia. Wa nahnu naqul qaidat mufidatan. Kita katakan dengan kaidah yang penting. Perhatikan ini kaidah ini. Idza hasala syakku hal kana al-qatl bisababin minal um aw ghairiha minan nas Apabila terjadi keraguan, pembunuhan tersebut sebabnya dari ibu itu atau yang selainnya dari manusia yang lain, au kana dzalika bi fi'lillahi azza wa jal, ataukah pembunuhan tersebut matinya tadi itu dengan perbuatan Allah taala, fa innal asla bara'atu dhimmah. Hukum asalnya berlepas diri. Berlepas diri dari tanggungan. Berarti hukum asalnya dia itu enggak bunuh gitu loh. Kalau bunuh kan jelas. Ini menjumpai dalam keadaan mati. Faham belum ini? Husain. Kalau bunuh kan jelas, tapi ini menjumpai dalam keadaan apa? sudah mati gitu loh. Nah, kita lihat sini, wala syai'a 'alal um, untuk ibu tersebut enggak ada dosa, wala 'ala khairiha ma'asyak dan juga yang lainnya pun juga tidak dapat, dosa bersamaan masih diragukan. Li'annana la yumkin an nujib 'ala ahadin syai'an dikarenakan kita enggak mungkin mewajibkan atas seorang la kafarah wala diyah, tidak kafarah tidak pula denda. Illa idza 'alimna yaqinan annahu hasala al-qatl bisababi bisababin bisababin Na'am barakallahu fi sababi ta'addin minhu aw tafriitin. Ini perhatikan Bapak ini. Karena apa? Karena kecuali sampai kita itu benar-benar tahu yakin terjadinya pembunuhan tersebut sebabnya apa? Karena perbuatan kriminalitas kejahatan atau karena meremehkan. Paham belum? Sengaja anaknya enggak dikasih air susu. Hah? Sengaja anaknya tidak dikasih apa? Tidak dikasih air susu. Kemudian mati anaknya. Berarti sengaja ini? Sengaja. Atau nah barakallahu fikum dia mau pergi eh, supermarket mau belanja gitu, anaknya ditaruh di kurungan, kurungan manuk, eh, kurungan burung gitu ya. Ditaruh situ, taruh dalam kurungan, kunci sama sama sama ibunya tinggal pergi pulang meninggal dunia anaknya. Berarti kan apa? Seperti itu tindakan yang bisa dikatakan meremehkan atau kriminalitas seperti itu. Faham ya? Seperti itu baru dapat hukuman. Wa ala hadza fanaqul li hadhil mar'ah oleh karena itu dengan penjelasan ini kita katakan kepada wanita tersebut la syai'a kamu tidak tidak dapat apa-apa, maksudnya tidak berdosa, tidak apa-apa. La isma wala kafar wala diyah. Tidak dapat dosa, tidak perlu kafarah juga, tidak perlu membayar denda karena tidak sengaja. Mahum insyaallah ya, kembali ke hukum asal. Kecuali kalau sengaja baru dihukumi. Mahum insyaallah. Antum contohnya. Nah, barakallahu fiikum afan ya. Contohnya Nah, punya teman, antum punya teman disuruh ngerawat gitu ya, suruh ngerawat. Teman ini antum disuruh ngerawat. Nah, kecil ya, dia ngerawat, antum udah rawat, kasih makan juga, kasih minum juga, Ternyata suatu ketika antum lagi kerja, pulang kerja meninggal dunia teman tadi itu. Antum berdosa enggak? Enggak berdosa karena enggak sengaja, kecuali kalau antum sengaja. Antum kerja, anak yang suruh merawat tadi antum kerangkeng. Masukkan dalam apa? Nah, barakallahu fikum kerdus misalkan. Nah, kemudian antum kunci kerdusnya, nah, barakallahu fikum antum pulang kerja meninggal dunia. Berdosa enggak? berdosa karena sengaja. Adapun ketidaksengajaan tidak sampai tingkatan dosa dan tidak perlu bayar kafarah, tidak perlu juga bayar apa? denda. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.